Alhamdulillah sore ini kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan tentang salah satu amalan hati yaitu al-khauf wal khasyah kita sudah merangkan makna khauf dan khosyah dan perbedaannya. Kita sudah menjelaskan kedudukan khauf dan khosyah dalam agama ini. Kita sudah menerangkan ayat-ayat tentang khauf dan khosyah demikian juga hadis. Kini kita lanjutkan ucapan para sahabat dan para ulama tentang khauf dan khasyah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Wallahi la wadadtu anni kuntu syajaratan tu'kal wa tu'dad." Demi Allah, aku amat sangat menginginkan jadi sebatang pohon yang dimakan atau ditebang. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud menunjukkan besarnya rasa takut beliau. Beliau orang yang apa? Dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi rasa takutnya yang besar kepada Allah menyebabkan beliau memilih lebih baik menjadi pohon yang dimakan, yang ditebang, dipotong. Nggak ada perhitungan, nggak ada hisab. Karena apa? Karena merasa banyak dosa. Tapi ada tapinya tuh. Yang dimaksud merasa banyak dosa jangan dibayangkan dia sudah terjerumus ke dalam banyak maksiat, melanggar larangan enggak. Tapi banyak dosa menurut sudut pandang mereka adalah dosa karena taksir ketika ibadah. Taksir itu merasa kurang ketika ibadah. Ketika sholat mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang ikhlas. Ketika mengerjakan amalan lain juga ada kurangnya dari segi kuantitas lalu merasa berdosa. Itu yang dimaksud. Ah, saya lebih memilih jadi batang pohon aja deh. Yang tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Itu ungkapan rasa takut. Nanti ada penjelasan para ulama tentang ucapan Abu Bakar ini. Berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, isinya sama, kalimatnya berbeda. Kata Umar, Wadattu anni anju la ajra wala wizra Aku ingin menjadi orang yang selamat Tidak ada pahala, tidak ada dosa Padahal beliau orang yang sudah dijamin masuk surga seperti Abu Bakar Itu karena apa? Karena rasa takut lebih baik Tidak ada pahala, asal tidak ada dosa daripada banyak pahala tapi juga ada dosanya khawatir nanti perhitungannya dahsyat berkata Abu Darda radhiyallahu an inna akhwafa ma akhafu idza laqitu rabbi tabaraka wa ta'ala ay yaqula li qad alimta famadha amilta fima alimta Kata Abu Darda, sesuatu yang paling aku takutkan ketika aku bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kelak dia bertanya kepadaku, Alimta, kamu sudah berilmu Famada amilta fima alimta. Lalu apa yang sudah kamu amalkan tentang ilmu yang sudah kamu ketahui? Itu yang kata Abu Darda paling ditakutkan ditanya seperti itu. Merasa ilmunya lebih banyak daripada amalnya atau sebaliknya amalnya sedikit jauh dari ilmunya. Dan itu yang kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman wa bil ightirari jahlan." Kata Abdullah bin Mas'ud, cukuplah bila seseorang memiliki rasa takut kepada Allah itulah ilmu. Dan bila seseorang tertipu dengan kehidupan dunia itulah kebodohan. Kebodohan adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Berkata Nabi SAW, Al-Qais mandana nafsahu wasta'anda lima ba'dal maut. Orang yang kais, orang yang cerdas, adalah orang yang selalu menghisap amal dirinya dan selalu mempersiapkan apa yang harus dia lakukan untuk kehidupan setelah mati. Kenapa orang yang tertipu dengan urusan dunia ini kebodohan? Karena setelah mengetahui bahwa Dunia ini fana, dunia ini sebentar, dunia ini sekejap, dunia ini sedikit, dunia ini hanya gurauan, permainan. Tak lama kita hidup. Kita pasti akan mati, semua orang sadar begitu. Termasuk orang kafir meyakini dirinya akan mati. Setelah mati masuk ke alam kubur. Kehidupan di alam kubur jauh lebih lama daripada di alam dunia. Sampai kiamat. Setelah kiamat terjadi, masuk ke kehidupan berikutnya di akhirat. Itu tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada akhirnya di sana Jadi dunia hanya sedikit hanya sebentar hanya sementara di akhirat selama-lamanya Orang yang tahu demikian Lalu masih mengejar dunia yang sedikit Mengabaikan akhirat yang abadi Itu orang bodoh Pilih mana? Nih uang receh Koin Bertumpuk gitu Satu plastik nih atau hanya beberapa lembar lima lembar uang dolar orang yang bodoh akan memilih ini yang lebih banyak nih berat koin setumpuk sekilo nih dihitung cuma sepuluh ribu kalau lima lembar uang dolar tipis ya hampang enteng ringan ternyata itu jutaan bisa mencapai tujuh setengah juta atau delapan juta orang yang memilih yang koin yang banyak tapi nilainya sedikit itu bodoh itu itu baru perbandingan dunia dengan dunia dengan kadar yang berbeda dengan nilai yang berbeda orang bodoh adalah orang yang memilih yang nilainya sedikit tapi koinnya atau bentuk uangnya <laughs> banyak bodoh itu bukan nilainya yang dia lihat tapi bentuk fisiknya. Nah, orang yang lebih memilih dunia dengan mengabaikan akhirat itu bodoh, tertipu dia. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan kata beliau kafa bil ightirari jahlan. Cukuplah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu sebuah kebodohan bentuk nyata kebodohan adalah lebih memilih dunia yang sedikit dan fana serta sementara dengan mengabaikan akhirat. Adapun orang yang takut kepada Allah itu menunjukkan pinter dia, berilmu dia. Takutnya kepada itu karena ilmunya, mengenal Allah, asma dan sifatnya, lahirlah rasa takut Bagaimana tidak takut Allah itu syadidul iqab. Maha dahsyat siksanya. Allah itu mutakabbir. Maha besar. Allah itu muntakim. Maha pembalas. Allah itu maha mendengar apa yang kita omongkan bahkan bisikan hati. Allah mengetahui melihat semua lahir dan batin kita. Siapa yang enggak ngeri kepada Allah yang selalu mengawasi kita dan Kelak akan dibalas. Siapa yang nggak takut? Takut. Nah, takut itu cermin dari ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya mereka itu takut. Takut adalah bukti dari ilmu. Berkata Ka'ab rahimahullah Lau anna rajulan kana lahu mithlu amali sab'ina nabiyan la khasya alla yanju min syarri yaumil qiyamah. Coba bayangkan. Seandainya seseorang memiliki amalan 70 kali lipat amalan seorang nabi, bayangkan. Seorang nabi amalannya sehebat apa sih? Gak ada yang menandingi dari kalangan orang biasa. Ini 70 kali lipatnya. Seandainya seseorang memiliki amalan 70 kali lipat dari amalan seorang nabi, pastilah dia merasa takut kalau-kalau tidak selamat dari keburukan hari kiamat. Keburukan hari kiamat yang kita dengar atau yang kita baca atau mungkin yang kita kaji dari Quran Sunnah sejak mulai dihancurkannya alam jagat raya ini aja sudah me me me mengerikan. Terus di alam kubur menakutkan. Terus umpamanya nanti dikumpulkan di padang mahsyari mengenaskan. Seluruhnya telanjang di sebuah padang yang rata tidak ada yang dekok, tidak ada yang cembung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada tenda, tidak ada tempat berteduh dan matahari sangat dekat satu atau tiga mil. Panasnya nggak ketulungan. Semuanya menderita di kondisi seperti itu. Itulah keburukan hari kiamat. Siapa orang yang memiliki amalan 70 kali lipat amalan seorang nabi tetap dia akan merasa takut kalau-kalau dia tidak selamat di keburukan hari kiamat. Walaupun mungkin pasti nanti akan selamat tapi rasa takut itu tetap ada ya. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ini aplikasi takut, bukti takut. Takut tuh nggak hanya di mulut loh tapi harus terlihat bukti nyatanya dalam sikap. Berkata Sa'id bin Jubair al Khasya: an takhshallaha hatta tahula khasyatuka hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'siyatihi fatilkal khasya. Takut adalah hmm, ini definisi atau bukti dari rasa takut. Jangan hanya di mulut. Takut itu engkau merasa takut kepada Allah. Sampai rasa takutmu kepada dia menghalangimu dari kemaksiatan. Itulah bukti takut yang sebenarnya. Kalau hanya di mulut takut, takut, takut. Tapi dosa terus dikeraya. Dosa terus dikeraya itu diapain? Di dilakukan terus-menerus takut seakan dosa, takut akan azab Allah, takut akan neraka. Tapi dosa tetap dilakukan. Itu bukan takut. Takut itu perasaan takutmu kepada Allah sampai rasa takutmu menghalangi kamu dari kemaksiatan. Pas mau berbuat dosa, ah, Allah pasti tahu, malaikat pasti nyata dan kelak akan dibalas. Kalau Allah membalasnya di dunia agak mending, kalau membalasnya di akhirat naudzubillah. Nggak akan ada seorang pun yang tahan. Azab yang teringan, terenteng di neraka apa? Gak seberapa cuma dikasih sendal dari api neraka Begitu dipakai di kaki Apa yang terjadi? otaknya, ubun-ubunnya bergejolak, mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang paling jauh dari tempat kaki. Kaki kan di, di, di telapak kaki ya. Sendal di telapak kaki. Bagian terjauhnya aja mendidih. Gimana kakinya? Gimana pinggulnya? Gimana badannya? Lebih hancur lagi. Itu yang teringan loh. Bayangkan yang lebih dahsyat dari hal itu. Nah, maka jangan pandang kecil atau besarnya dosa. Ah, ini mah kecil lah dosanya dengan istighfar juga terhapus. Jangan lihat demikian, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Mujahid, seorang ulama tabi'in, rahmatullahi alaih, murid Ibnu Abbas. Kata Mujahid, innamal alimu man khasyallaha azza wajalla Hanyalah pakai kata-kata innama. Innama itu disebut adatul hasr litakhsis. Kata yang membatasi untuk mengkhususkan. Makanya innama diterjemahkan hanyalah hanyalah kan memberikan memiliki makna penghususan kan hanyalah orang yang alim Orang yang berilmu hanyalah orang yang takut kepada Allah. Kalau seorang aku berilmu tapi nggak takut berbuat dosa, bukan orang alim namanya. Al ilmu laisa bi kasratir riwayat, walakin al ilma bi kasratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, banyaknya hadis yang dihafal, banyaknya ayat yang dihafal, banyaknya ilmu yang dikuasai. Ilmu itu nggak diukur dengan itu, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makin berilmu idealnya harus makin takut dari berbuat dosa karena balasan dari Allah atas dosa itu amat sangat dahsyat. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Alladhi yahiju al khauf hatta yaskuna fil qalb dawamul muraqabah fi sirri wal alaniyah." Yang menjadi pemicu munculnya rasa takut yang menjadi penyebab lahirnya rasa takut sampai takut tersebut tertancap kuat di dalam hati adalah dawamul muraqabah fi wal alaniyah selalu merasa diawasi baik ketika bersendirian ataupun ketika berada di tengah orang banyak Muraqabah merasa selalu diawasi dilihat oleh Allah baik sendiri ataupun ketika banyak orang. Orang tidak ada yang melihat. Kita hanya sendirian di suatu tempat. Walaupun tidak ada makhluk lain di sana, semut tidak ada. Binatang lain kecoa, berit, tikus, nyamuk diusir dulu Ah, nggak ada lagi makhluk. Bisa jadi saksi nanti di akhirat. Lalu dia bermaksiat. Padahal ada yang melihat siapa? Allah dan para malaikat. Bumi yang diinjak kelak menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan. Ya, kita tidak pernah sendirian walaupun tidak ada makhluk lain di sana. Allah selalu lihat, para malaikat selalu menyertai dan menuliskannya. Meyakini bahwa kita selalu diawasi itulah yang disebut dengan muraqabah. Kalau muraqabah ini dawam terus menerus kontinu selalu merasa demikian akan tertancaplah rasa takut dan tertanam secara kuat di dalam hati. Itu penjelasan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah alladhi yahiju minal khauf hatta yaskuna fi dawamul muraqabah fi sirri wal alaniyah. Yang menjadi penyebab lahirnya rasa takut sampai takut ini tertanam kuat di hati adalah merasa terus-terus diawasi baik ketika sendirian ataupun ketika di tengah orang banyak. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama tabi'in. Mantan apa? Fudail bin Iyad itu mantan perampok yang amat sangat ditakuti. Kalau orang ketemu Fudail udah ngacir itu dari kejauhan juga. Tapi kemudian tobat. Belajar Islam dan menjadi ulama besar. Berkata Fudil bin Iyad rahmatullahi alaih, "Idza qila laka takhafullah faskut li'annaka in qulta la kafarta wa in qulta na'am falaysa wasfaka falayka wasfuka wasfa may yakhaf." Kalau kamu ditanya, kamu takut nggak kepada Allah? Maka diam. Jangan dijawab. Karena apa? Jawaban apapun salah, keliru. Kalau kamu jawab tidak, saya mah takut kepada Allah. Kamu kafir. Tapi kalau kamu jawab ya pastilah saya takut, maka sikapmu ketika mengungkapkan rasa takut bukanlah sifat orang yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang bertanya kamu takut nggak kepada Allah, diam saja sudah. Dijawab enggak, salah. Dijawab iya takut, salah juga. Itu bukanlah sikap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak lagi riwayat lain baik dari para sahabat, dari para ulama yang menunjukkan pentingnya rasa takut. Berkata muallif wa hadhil athar tadullu ala anna man kana billahi a'lam kana lahu akhwaf wa akhsha. Asar-asar tadi, riwayat-riwayat tadi menunjukkan siapa orang yang lebih kenal dengan Allah, lebih berilmu tentang Allah, dia akan lebih takut kepada Allah. Ini contohnya Abu Baga, Abu Bakar radhiyallahu Kadar takutnya kepada Allah luar biasa sampai-sampai karena takut diazabnya oleh Allah dia mengangan-angankan sudah mending jadi pohon saja yang dipetik orang untuk dimakan daunnya atau buahnya atau ditebang. Lihat Umar Al-Farouq radhiyallahu an berharap selamat dari hisab lalu tidak ada pahala nggak apa-apa asal tidak ada dosa karena takutnya kepada azab Allah. Para dua manusia tadi dua manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan kedua orang ini sebagai pendamping Nabi Ali Shallallahu Wasallam sudah terlihat nyata dunia dan akhirat. Di dunia beliau berdua menjadi pengganti Nabi SAW setelah beliau wafat Nabi wafat diganti sama Abu Bakar sebagai pemimpin umat Bukan sebagai Nabi Nabi nggak bisa diganti Tapi sebagai pemimpin umat ya Terus oleh Umar Bukti nyata lagi Kedua orang yang mulia tadi Dikuburkan berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang itu menunjukkan bahan penciptaan Abu Bakar dan Umar terbuat dari tanah yang sama dengan bahan diciptakannya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Karena riwayat menyatakan seseorang diciptakan dari tanah yang kelak akan menjadi kuburan dia. Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping kuburan Nabi SAW dengan tanah yang sama yang menunjukkan Abu Bakar dan Umar diciptakan dari tanah yang juga menjadi bahan penciptaan tubuh Rasul SAW dan ini merupakan keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya itu di dunia ya Abu Bakar dan Umar sudah terlihat mulia dan agungnya serta kedudukannya yang tidak bisa ditepis, tidak bisa diingkari, real nyata. Nah, di akhirat banyak hadis yang menjelaskan kedua orang ini akan menjadi ahli surga bahkan yang paling mulia di kalangan umatnya. Semulia itu, sehebat itu sudah dijamin masuk surga akan tetapi rasa takutnya malah lebih besar. Sampai Abu Bakar berangan-angan saya mah lebih baik jadi pohon ajalah yang dipetik daunnya, dimakan buahnya, ditebang batangnya. Umar bin Khattab berharap udah yang penting saya mah tidak ada dosa agar tidak diadab walaupun nggak ada pahala nggak apa-apa. Itu karena takutnya sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla innama yakhshallaha min ibadihil ulama hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama Selain Abu Bakar dan Umar sahabat lain, ulama-ulama setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti jak langkah para sahabat dengan kebaikan. Mereka orang-orang yang mengambil petunjuk sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat. menelusuri jalan hidup seperti yang pernah ditelusuri oleh para sahabat. Hati-hati mereka dipenuhi rasa takut baik khauf ataupun khasyah kepada Allah karena mereka mengenal Allah amat sangat dekat. Maka rasa takutnya juga tulen asli dengan sebenar-benarnya rasa takut. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul Kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad seandainya seorang mukmin ingat setiap mukmin pasti berilmu imannya lahir dari ilmunya bukan tuturut munding bukan ikut-ikutan kayak kebo bukan taklid buta Seandainya seorang mukmin berilmu, mengenal, mengetahui azab yang ada di sisi Allah. Adab Allah itu luar biasa dahsyatnya ya. Luar biasa mengerikannya. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, maka tak ada seorang mukmin pun yang berharap terhadap surganya. Saking takutnya itu. Sebaliknya seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah Maka tak ada seorang pun orang kafir yang putus asa dari surganya Itu semuanya apa? Karena ilmu tentang apa yang ada di sisi Allah Termasuk orang mukmin Walaupun dia keimanannya hebat, ibadahnya juga dahsyat takutnya kepada Allah itu nggak hilang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti sahabat-sahabat lain. Dalam hadis lain Rasul alaih salatu wassalam bersabda eh, barusan itu so, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Hadis kedua ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih berkata Rasul alaih salatu wassalam. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Coba lihat sikap orang yang berilmu. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Seandainya ilmu manusia sama dengan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak banyak menangis karena takut tuh lalu Para sahabat bertanya, "Wa ma alimta ya Rasul, apa yang kau ketahui wahai Rasul yang membuat akan banyak menangis dan sedikit tertawanya Kata beliau, "Ra'aitun nar." Aku melihat neraka. Kengerian siksa neraka itu luar biasa. Lihatnya aja mengerikan. Siapa yang mengetahui hal itu seperti yang aku ketahui, niscaya orang itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena takutnya tuh. Tapi kan kita mah sebaliknya ya, lebih banyak mana kita ketawa dengan menangis? Ketawa kalau ketawa dipastikan tiap hari kita ketawa. Entah apa penyebabnya. Kalau nangis belum tentu setahun sekali kita menangis ya. Belum tentu sebulan sekali menangis. Dan kalau nangis pun penyebabnya bukan karena rasa takut kepada Allah, bukan. Ikhwan nangis karena ditolak oleh akhwat. Itu bukan urusan akhirat, bukan bukti ketakwaan. Nangis karena tekanan ekonomi, nangis karena dicerca orang. Itu bukan ketakwaan. Yang dimaksud nangis di sini nangis karena takut murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut sehingga menangisnya bakal lebih sering daripada ketawanya. Jadi dari semua penjelasan tadi kita tahu baik khauf ataupun khasyah kepada Allah Azza wa Jalla kadar dari rasa takut itu sangat bergantung kepada kadar ilmu kita tentang Allah Siapa orang yang lebih mengenal Allah dengan kadar pengetahuan yang sangat banyak dan mendalam, niscaya dia akan merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, takhawf dan khasyah yang intinya dahsyatnya pengaruh rasa takut dan takut itu lahir dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir dari bab ini adalah apakah khauf dan khasyah ini hanya diwajibkan bagi orang awam saja dan tidak berlaku bagi para wali Allah, para ulama? Kenapa ini dibahas? Sebab banyak orang yang berkeyakinan demikian. Tidak hanya orang awam, tapi orang-orang yang dianggap berilmu dan mereka menuangkan ilmunya dalam bentuk tulisan. Dari tulisan mereka diketahui penjelasan yang keliru. Keliru tentang khauf dan khasyah bukan keliru menurut saya pribadi, bukan keliru menurut para ulama yang lebih berilmu. Sebagai contoh, ada seorang namanya Abu Abbas bin Al-Arif dalam kitab Mahasinul Majlis. Dia menyatakan al-khauf min maqamatil awam. Khauf atau rasa takut termasuk amalan yang layak bagi orang awam, bagi orang umum orang soleh, orang yang sudah level wali Allah mah enggak membutuhkan rasa khauf lagi. Berkata Abu Abbas, al-khauf huwal inkhila'u an antuma'ni antuma'ninatil aman wa taqayyud linida'il wa'ad wal hadar min sadq min satwatil iqab wa huwa min manazilil awam wa laisa min manazil khawas khauf coba bayangkan sepintas didengar kayak benar kalau kayak benar berarti tidak benar orang itu kayak monyet berarti bukan monyet hanya mirip kalau kaya benar berarti tidak benar. Apa yang dia katakan? Khauf adalah terlepasnya rasa tenang terhadap keamanan. Jadi nggak ada lagi ketenangan. Kalau nggak ada ketenangan muncul apa? Khauf. Dan perasaan khawatir terkena ancaman dan azab. Ada perasaan khawatir bakal terkena azab dan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Ini mah perilaku dan sikap orang awam kata Abdul Abbas. Dan orang khawas, orang khawas itu orang-orang khusus para solihin, para aulia Allah, para wali Allah nggak mungkin memiliki rasa takut. Itu kata mereka dikomentari oleh para ulama wahadal kalam la yasihhu omongan ini enggak benar kenapa li'annahu mukhalafatul kitab was sunnah karena omongan itu bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan sunnah Al-Qur'an dan sunnah menyuruh orang baik yang umum ataupun yang khusus termasuk Nabi Muhammad SAW termasuk para sahabat diperintah untuk takut kepada Allah dalam Al-Quran Allah menyatakan Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Jangan kalian takut kepada orang kafir Takutlah kepada aku Kalau kamu orang iman Allah mengaitkan rasa takut dengan keimanan Kalau iman wajib ada rasa takut Terus dalam Al-Quran surah At-Taubah 13 Fallahu ahakku an takhshawhu in kuntum mu'minin Allah lebih layak untuk kalian takuti kalau kalian benar-benar orang iman kalau ada iman memas, pasti harus ada rasa takut atau kepada Allah. Ini ayat diperintahkan kepada para sahabat dan seluruh kaum mukminin selain sahabat. Apakah sahabat ini orang awam atau orang khusus? Super khusus. Ya, ada manusia sebaik sahabat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi khauf dan khasyah berdasarkan ayat-ayat tadi termasuk konsekuensi dan bukti dari keimanan ini wajib bagi semua orang. Termasuk para nabi, para rasul pun takut kepada Allah. Para malaikat takut apa tidak kepada Allah? Bingit takutnya. Saking takutnya malaikat itu sampai apa? Pingsan. Dijelaskan dalam ayat dan dalam hadis yang sahih. Itu sudah kita terangkan di hari Jumat sore ya ketika membahas kitab Tauhid. Adapun rasa takut para nabi, para rasul kepada Allah dijelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Ahzab 39. Allah berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba." Sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Para nabi, para rasul Wa yakhshawnahu dan mereka takut kepada Allah Wa la yakhshawna ahadan illallah Dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Kepada Allah saja yang takut Maka wakafabillah yahsibah Cukuplah Allah sebagai pelindung kepada orang-orang yang seperti itu ini takutnya para nabi dan para rasul kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi orang-orang soleh, karakter ahli ibadah. Allah menjelaskan ibadah mereka itu disertai rasa takut Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin." Sesungguhnya mereka, mereka yang dimaksud orang-orang mukmin ahli surga itu, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Istilah ABG sekarang apa? H2 C2 biar imbang. Harap-harap cemas-cemas wa yad'unana raghaban mereka menyuruh kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut wa kanu lana khashin dan mereka khusyuk kepada kami bahkan malaikat oleh Allah diterangkan pertama dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 50 Allah berfirman ya yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun para malaikat takut kepada Allah yang berada di atas mereka dan mereka melakukan semua yang Allah perintahkan. Diperjelas dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28 tentang para malaikat. Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah mengetahui apa yang ada di depan para malaikat mengetahui apa yang ada di belakang para malaikat dan para malaikat tidaklah memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali <coughs> hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka amat sangat tunduk saking takutnya kepada Allah saking takutnya kepada Allah mereka tunduk dan patuh kepada Allah ya Allah pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tanya, Nabi Muhammad orang awam atau orang khusus? Bukan orang awam, bukan orang khusus, super khusus ya. Beliau takut nggak kepada Allah? Takut. Diperintah nggak untuk takut? Diperintah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab ayat 37 wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha kamu takut kepada manusia padahal Allah lebih layak untuk kamu takuti lalu dalam surah Al-A'raf 205 Allah berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan maka ingatlah oleh kamu Allah dalam dirimu dengan rendah hati dan penuh penuh rasa takut. Nabi dan kaum muslimin diperintahkan untuk beribadah dengan penuh rasa takut. Dengan demikian, perintah takut ini kepada orang awam saja atau kepada semua manusia? Semua manusia termasuk manusia manusia khusus termasuk para eh, malaikat, termasuk para nabi, termasuk orang-orang salihin dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an mereka memiliki rasa takut dan diperintahkan untuk merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang yang menyatakan bahwa takut itu hanya orang-orang yang layak, orang-orang awam saja, itu bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Mereka pakai logika. Orang yang takut kepada Allah itu karena orang itu merasa banyak dosa dan khawatir kena adab maka layak takut kan gitu. Adapun para wali Allah nggak nggak berbuat dosa yang banyak yang disengaja lebih banyak ibadah makanya mereka nggak pernah merasa rasa takut. Itu keliru. Logika yang dipakai bertubrukan dengan ayat dan hadis itu pertama. Kedua, logika yang dipakai yang membenarkanlah logika versi dia. Tapi kalau logika syar'i itu tidak logis. Kenapa? Karena syariat menjelaskan tidak seluruh ibadah yang hebat diterima oleh Allah. Banyak yang ditolak. Mungkin karena aspek keikhlasan yang kurang atau karena aspek mutaba'ah atau karena aspek kesungguh-sungguhan atau karena aspek bersegera atau tidaknya amalan itu dilakukan kita sudah menjelaskan syarat diterimanya ibadah total ada empat ya dua disebut syarat sahnya ibadah dua lagi disebut syarat sempurnanya ibadah syarat sahnya ibadah dua ikhlas dan mutabaah Syarat sempurnanya ibadah bersungguh-sungguh dan bersegera. Ikhlas, mutabah, tapi asal-asalan. Jangan karena Allah atunya, manusia aja gitu melihat anak buahnya kerja ikhlas ya sesuai dengan instruksi tapi ah asal gitu. Kesel nggak kita? Kesel. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ya? Atau lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin <laughs> bete. Ya, dia ikhlas dalam berbuat. Ada perintah ayo kamu kerjakan, dikerjakan ikhlas sesuai instruksi tapi lemot Nanti, nanti, nanti. Kesel kita. Kita kan sering ngebanting laptop, HP atau apa gara-gara apa? Koneksi yang lemot ya. Ih loading terus muter gereget gitu pengen dibanting. Tanpa disadari kita juga sering begitu dalam melaksanakan perintah Allah. Iya apa enggak? Iya. Makanya para sahabat setelah mereka ibadah maksimal takut, takut tidak diterima. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang mukmin ahli surga lah orang-orang yang telah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Takut itu tidak diterima, takut itu ditolak. Betapa banyaknya orang yang kepedean ibadahnya diterima padahal ditolak oleh Allah Azza wa Minimal dari segi itu takutnya. Makanya orang yang merasa soleh, merasa takwa, merasa menjadi Allah terus nggak ada rasa takut, lah surga lah di tangan. Itu overconfidence, itu adalah terlalu pede gitu ya. Padahal itu yang membahayakan. Berdasarkan hal itulah maka kalau Nabi, para sahabat, para ulama disuruh takut oleh Allah dan mereka merasa takut, ini menunjukkan bahwa sifat takut kepada Allah adalah sifat untuk semua orang. Diperintahkan oleh Allah tidak hanya orang awam, tapi juga termasuk orang yang khususnya. Itu ayat. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Nabi SAW manusia yang paling takut kepada Allah dibandingkan manusia lainnya. Padahal Allah telah apa? Telah menjamin seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang diapakan? Diampuni. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat, ya, Allah menyatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu ataupun yang akan datang. Sudah diampuni. Tapi takutnya kepada Allah, uh, nggak ada tandingannya. Dan ini terungkap dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis nah, ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Aisyah, "Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi." وتنزه عنه قومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن عن الشيء أسنوه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية كذا عائشة رضي الله عنها Nabi SAW sering melakukan sesuatu yang dianggap enteng, dianggap uh, ringan oleh manusia. Ah, amalan Nabi teh geningan enteng. Saya bisa lebih dari itu. Ingat nggak kepada sahabat yang nanya, kalau malam nanti Nabi gimana? Dijawab tidur sepertiga akhir malam bangun lalu tahajud cuma sepertiga akhir malam kata sahabat eh, enteng saya makan semalaman terus ya kalau siang gimana ya kadang Nabi saum sunnah kadang tidak Iya enteng saya mah tahu saum setiap hari gitu ya nah itu mengapakan itu merendahkan amalan Nabi saw Sampailah berita atau sikap para sahabat itu kepada Nabi alaihi wasallam dikumpulkan orang-orang, beliau naik ke atas mimbar lalu berkhutbah, beliau memuji dan menyanjung Allah, lalu berkata, "Ma bala aqwamun naani 'ani asnau Kenapa ya? Ada orang-orang yang mengap enteng terhadap amalan yang sudah aku lakukan, demi Allah, sesungguhnya aku lebih tak lebih berilmu kepada Allah dibanding mereka dan lebih takut, lebih besar takutnya kepada Allah dibanding mereka. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah terbaik. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi tapi kadarnya berlebih disebut takalluf memaksa-maksakan diri siapa orang yang takalluf maka dia akan dikalahkan dikalahkan oleh kondisi fisik kondisi batin, kondisi mental, kondisi pikiran dan perasaan serta kesibukan yang lainnya. Apa yang disontohkan Nabi itu terbaiklah. Ikuti saja itu, maka dijamin bakal selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayuqabbilus boleh enggak orang yang saum mencium istrinya Karena dalam keadaan apa? Dalam keadaan saum boleh enggak sedang saum mencium istri sebentar lagi saum ya Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sal tanya nih ke ibumu. Siapa ibunya? Ummu Salamah. Sebab ini namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Anak tiri. Ya ya bapak gitu mau bahasa kita namanya kan bapak ter ya tuh. Boleh enggak saya mencium istri? ketika saum. Tanya ibu. Hmm, sal hadhihi. Lalu Ummu Salamah berkata, "Anna Rasul sallallahu yasna'u dzalik wa Rasul sallallahu melakukan itu." Melakukan apa? Suka mencium istrinya di bulan Ramadhan. Menunjukkan boleh enggak mencium istri di bulan Ramadhan? Boleh? Nanti dulu. Ada larangan. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari satu dalil. Ada dalil lain nanti. Ya. Tapi Abu Salam menyatakan Nabi melakukan itu. Fakal berkatalah oh, Amr bin Abi Salamah, Ya Rasulullah, qad gafarallahu laka ma taqaddama min dhambik wa ma ta'akhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Padahal engkau itu orang yang sudah diampuni dosanya baik yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi kalau engkau melakukan itu pantas. Nanti akan diampuni oleh Allah. Kalau aku kan tidak. Berarti menunjukkan mencium istri bulan Ramadan itu dianggap sebuah apa? Kesalahan. Bukan hanya mengap enteng kepada amalan Nabi alaihi salatu wasallam tapi ada nada apa? menyalahkan. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah Demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian dan paling takut kepada Allah dibanding kalian. Menunjukkan apa yang aku lakukan itu nggak salah secara syar'i, nggak dosa dan bukan sebuah kehinaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi berarti itu yang ter yang terbaik. Dari sinilah sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jauzi menyatakan mencium istri ketika saum adalah sunnah. Sebagian <laughs> tidak seluruh ulama sepakat ya. Tapi nggak boleh kita jadikan ini sebagai dalil. Mi sini mengamalkan sunnah ketika Ramadan enggak. Nanti ada pembahasan, ada larangan bagi orang tertentu. Nanti kita bahas pada waktu membahas masalah Ramadan. Nah, lalu di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Doa ini satu penggalan dari sebuah hadis yang panjang dan hadis ini hasan. Bagus untuk kita hafal lalu kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdoa Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada kami bagi bagi kami bagi yang dimaksud share, membagi, memberi. Berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepada engkau. Berikan. Karena rasa takut ini sebuah amal soleh termasuk di antara amalan-amalan hati dan itu tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Allah yang memberi. Maka minta kepada Allah dengan mengatakan doa itu Allahumma qsim lana min khasyatika allati min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah berikan kepada kami kepada hati kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah." Aku meminta kepada engkau agar aku memiliki rasa takut kepada engkau baik ketika gaib ataupun ketika syahadah, ketika bersendirian ataupun ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Jadi dari sini kita menyatakan Nabi ada rasa takut nggak kepada Allah? Ada, besar, terbesar dibanding orang lain. Kalau ada orang yang menyatakan saya mah ibadah kepada Allah bukan karena takut kepada adabnya, enggak lah saya mah gitu. Tapi karena cinta aja hanya satu. Salah atau keliru yang begitu? Dua-duanya ya salah ya keliru karena bertubrukan dengan ayat, bertubrukan dengan hadis Nabi pun punya rasa takut kepada Allah. Iya, rasa cinta kepada Allah harus kita miliki. Jangan sampai kebablasan siapa orang yang beribadah kepada Allah karena takut nerakanya dia akan Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa yang ngomong begitu? bersalah belakang dengan hadis, eh, dengan ayat dan juga hadis yang sahih. Ada saya baca di komen ketika saya membahas masalah ini ada komen hati-hati Ustadz dengan syirik khafi yaitu beribadah karena ingin surga itu syirik. Ini orang ngomong asal ya. Kata siapa orang yang beribadah kepada Allah karena ingin surga itu syirik? Kata siapa? Kata orang Bagaimana kenapa nggak disebut kata Allah? Allah dalam Al-Quran dan Hadis mengiming-imingi banyak iming-iming termasuk surga, termasuk uh, eh, ditakut-takut dengan neraka agar orang beramal karena teriming-imingi dengan surga. Menunjukkan boleh meniatkan itu dan itu tidak keluar dari keikhlasan. Apa makna ikhlas? Ikhlas adalah meniatkan ibadah untuk meraih keriluan Allah. Kalau kita ibadah ingin surga, Allah ridha apa tidak? Allah ridha. Kalau kita ibadah karena takut neraka, Allah ridha apa tidak dengan niat itu? Ridha. Kata siapa? Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata Iya mawas Siapa orang yang takut kepada Allah Karena takutnya itu dia menahan diri dari hawa nafsu Ibadah, jauhi kemaksiatan Maka surga tempat tinggal dia Orang itu ibadah karena takut tuh Waliman khafa maqama rabbihi Ayo teruskan surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan bagi orang yang takut kepada murka dan azab Allah baginya akan diberikan dua surga. Jadi Allah ridho enggak? Ridho. Pakai ayat dan hadis sebagai patokan bukan otak dan perasaan, ya. Karena ada ulamanya yang ngomong gitu. Bandingkan dengan ulama lain yang mengemukakan segala sesuatu dengan ayat dan hadis. Berdasarkan hal itulah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki rasa takut. Ikuti beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang bagus untuk kamu dalam segala hal termasuk memiliki rasa rasa takut kepada Allah ya nah kalau bayangkan kalau Nabi SAW saja meminta hidayah agar memiliki rasa takut, berdoa agar dianugerahi rasa takut. Para beliau orang sudah dijamin masuk surga, nggak akan ada orang bisa masuk surga sebelum beliau. Beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan membukanya serta masuk. Ketika Nabi SAW tiba di pintu surga, ketok-ketok-ketok ditanya siapa? Aku Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Maka malaikat menjawab, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Beliau yang pertama kali masuk surga. Nas hadis yang sahih dan banyak riwayat tentang hal itu. Ya, beliau ahli surga orang pertama kali masuk surga Beliau orang yang sudah dijamin diampuni dosa-dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Beliau orang yang kualitas dan kuantitas ibadahnya tak tertandingi, tak bisa disamai oleh orang. Beliau pun meminta rasa takut kepada Allah. Minta diberi hidayah agar memiliki rasa takut kepada Allah. Maka orang selain beliau lebih layak lagi berdoa. Orang-orang seperti kita yang banyak salah, banyak dosa dengan kadar dan kadar ibadah, kualitas ataupun kuantitas yang super minim ya dalam beribadah, itu lebih layak lagi untuk berdoa meminta kepada Allah agar diberi hidayah memiliki rasa takut kepada Allah. Allah pun menerangkan rasa takut kepada Allah adalah ciri khasnya para ulama. Allah berfirman, dalam Al-Quran dalam surah Fatir 28 Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Innallaha azizun ghafur Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya Hanyalah para ulama Berkata Rubai' bin Anas Man lam yakhshallah falaisa bi'alim siapa orang yang tidak takut kepada Allah dia bukanlah orang yang berilmu Berkata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih al-alimu man khasyar rahmana bil ghaib wa raghaba ma raghaba Allah fih wa zahada ma sakhita Allah fih Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang berilmu adalah orang yang merasa takut kepada Allah sekalipun dia gaib bagi dirinya. Saya tanya, gaib itu ada apa tidak? Gaib itu sesuatu yang ada atau yang tidak ada? Ada. Tapi tidak tidak terlihat, tidak terjangkau oleh indera kita. Ada manusia gaib, ada <laughs> banyak. Wali kota Bandung siapa sekarang? Kosong ya. Gubernur siapa? Gaib bagi kita sekarang di sini. Ada nggak? Ada? Ada. Di mana? Gak tahu, mungkin di kantornya, mungkin di rumahnya, mungkin masih di jalan, mungkin lagi ninjau proyek ini, proyek itu, yang jelas ada, tapi nggak kelihatan sama kita sekarang. Nggak terdengar, nggak terjangkau oleh panca indera kita sekarang. Tapi yang jelas ada. Allah gaib apa tidak? Gaib menurut pandangan kita. Kita tidak terlihat, tidak terjangkau oleh indera kita. Ada apa tidak? Ada. Di mana? Di atas arsh. Ya, Ar-Rahmanu alal arshistawa, Kata Allah dalam Al-Quran dan banyak itu ayat menyatakan demikian. Kata Imam Hasan Al-Basri orang alim, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah sekalipun Allah itu gaib bagi dirinya, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak terjangkau oleh panca indera. Wa raghiba fi ma raghaballahu fi dan dia merasa apa ya? Kata orang Sunda mah merasa kabita kupang bibita nu ayat di sisi Allah. Ada yang bisa menerjemahkan? Ini live, ada orang Padang, ada orang Irian Jaya, orang Sumatera, orang yang nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun Allah gaib bagi dirinya dan merasa kabita kupang bibita nu aya di sisi Allah. Coba terjemahkan. Dan merasa kabita itu merasa ter tertarik, tergiur, teriming-iming oleh seluruh iming-iming yang ada di sisi Allah. Apa sih iming-iming yang Allah siapkan di sisi Allah banyak surga, ampunan, rahmat, keriduannya dan sejenisnya kan ya. Dan wazahada fima sakhitallahu fi dan zuhud. Zuhud menjauh itu. Menjadi apa? Seluruh perkara yang bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi menghindari dosa dan maksiat karena itu sumber turunnya bencana, kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga kriteria orang alim menurut Imam Hasan Al eh, Imam Hasan Al Basri rahimahullah, orang alim pertama takut kepada Allah. Kedua, tergiur, tertarik, teriming-iming terhadap apapun yang Allah janjikan ampunannya, ridhonya, rahmatnya, surganya semuanya dan menghindari menjauhi semua yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza Itulah orang alim. Efek dari ilmunya itu ke sana. Siapa orang yang banyak menghafalkan ayat, seluruh ayat hafal Ribuan hadis dihafalkan, kitab-kitab karangan para ulama di luar kepala, tapi dia dosa dan maksiat, dia melalaikan ibadah, dia bukanlah orang alim, bukan orang berilmu. Sebab ilmunya tidak diukur oleh hafalannya, tapi diukur oleh aplikasi dari hafalannya. Laisal ilmu bikathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah ilmu tidak diukur oleh banyaknya menghafal riwayat. Tapi diukur dengan banyaknya apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwan dan akhwat Allah wa yakum baik hadirin ataupun pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Selesai sudah pembahasan kita tentang khauf dan khasyah. Ada empat kali pertemuan ya. Sehingga uh, pertemuan yang akan datang kita masuk ke amalan hati yang berikutnya yaitu zikir ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa آله wa sallam <clears throat> Ya, di meja saya sudah banyak kertas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada dalil ketika khotam baca Al-Quran harus membaca Allahumma hamna bil Quran. Enggak ada. Doa itu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada doa khusus khatam Al-Qur'an ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini dari Ahwat lebih cenderung curhat Jika suami yang jarang ngasih uang kepada istrinya kan sekedar hanya ngajajanin juga jarang dia jajan sendiri ada bakso bang satu mangkok <laughs> istrinya nggak dikasih Alit. Nah. ada yang kayak gitu ya boleh tidak uangnya diambil apakah termasuk mencuri curhat. Ada pernah wanita zaman Nabi yang bertanya begini? Ada. Siapa namanya? Hindun. Istrinya siapa? Abu Sofyan. radhiyallahu an. Datang Hindun ketika foto Mekah ya Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sofyan suami yang pelit. Kalau saya tidak minta dia tidak ngasih, boleh nggak saya ambil untuk keperluan saya? Kata Nabi SAW boleh ambil aja. Sedangkan suami sering ngasih raktir ke orang lain. <laughs> Terbalik. Istri, anak-anak itu wajib diprioritaskan. Saya nggak bisa membayangkan ada seorang suami yang makan banyak dan enak di luar sementara istri dan anaknya hanya ala kadarnya. Tega bingit. Seorang suami sejati adalah seorang suami yang selalu memprioritaskan kepentingan kebutuhan anak dan istri. Lebih baik yang dia yang tidak makan daripada anak istri kelaparan. Kalau umpamanya ada orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki makanan, dia pergi keluar. Ada orang yang ngasih nasi bungkus. Seorang suami sejati dia nggak akan tega makan sendirian sementara anak dan istrinya kelaparan. Pasti dia akan pulang disakuan, disakuin, disimpan atau dikeresekan bawa dengan perasaan berbunga-bunga Ya istriku, anak-anakku ada rizki untukmu. Dia tidak akan ikut makan untuk memastikan mereka kenyang terlebih dahulu. Itu suami sejati. Adapun suami yang kayak begini, Nauzubillah. Semoga ahwat semua dihindarkan dari tipe suami yang seperti itu. Dan semoga ikhwan yang ada di sini menjadi suami yang tidak seperti itu. Siapa yang selama ini seperti itu cepat rubah. Ya, Rasul SAW menyatakan kafa bil mar'i ithman idza dhayya may ya'ul Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau dia me mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan jadilah suami sejati. Jadilah suami yang lebih memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan istri dan anak-anak ya. Jangan pelit kepada istri dan anak. Satu suap yang kita berikan itu pahala bagi kita ya. Nafkah yang berikan kepada istri dan anak jauh lebih besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Satu dinar yang kamu berikan kepada fakir dan miskin. Satu dinar yang kamu berikan kepada anak yatim dibanding satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu maka yang kamu berikan kepada istrimu lebih besar pahalanya daripada kepada yang lainnya. Karena kepada istimah wajib ya, kepada yang lain tidak. Yang wajib lebih didahulukan dan lebih besar pahalanya. Allah a'lam. Mudah-mudahan suaminya dengar ya dan semoga Allah menurunkan hidayah. Saya pernah membaca sebuah hadis yang mengatakan bahwa memberi hadiah kepada orang yang sudah menolong kita termasuk riba. Maksud riba di sini bagaimana Ustaz? Hadisnya mana? Mungkin salah paham yang ada adalah kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan manfaat atau kelebihan dari pinjaman itu, maka manfaat atau kelebihan itu riba. Contoh, kita meminjamkan motor kepada orang lain, soalnya asal usian bensinannya itu riba. Iwan suka begitu? Riba, dosa loh. Meminjamkan itu menolong loh, bukan bisnis. Ketika memberikan pertolongan di dibisniskan, <laughs> nah itu riba. Sama dengan saat ini saya pinjamkan uang 100 eh, ribu, tapi baliknya 120 ya. Riba bukan? Riba. Yang 20-nya itu manfaat bagi satu pinjaman. Nih, berikan motor, asal awas, full tank. Ini empty nih. <laughs> Harus didorong dulu. Riba. Sekarang begini, saya pinjam 100 ribu, nanti saya kembalikan 100 ribu. Boleh. Ada riba enggak? Enggak ada. Tapi pas saya kembalikan, saya kasih lebih hadiah 20 ribu tanpa kesepakatan sebelumnya. Boleh? Boleh dan tidak riba. Asal tidak tidak disepakati sebelumnya, tidak disyaratkan. Nabi SAW suka demikian. Jadi kalau umpah kita pinjam motor, ya terus nanti kita isi tanpa kesepakatan tanpa syarat itu bukan riba boleh tapi kalau umpamanya boleh ya full tank awas <laughs> Pertamax nih itu merek bukan bukan ya jenis nah nggak boleh seperti itu ya termasuk umpamanya hadiah Selama orang itu memiliki hutang agar hutangnya tidak ditagih, tidak diungkit-ungkit, tidak digugat-gugat, tiap hari ngirim makanan. Jangan lagi dulu ya, ngirim makan. itu riba. <laughs> nggak boleh, ya. Itu mungkin maksudnya. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum pernikahan yang pada saat akad nikah dinikahkan oleh wali yang tidak ada nasabnya? Oleh orang lain gitu ya, oleh ustaz. Ustaz nggak berhak menjadi wali yang lain. Karena nasab yang sebenarnya disembunyikan oleh ibu kandungnya. Uluh, bisa gitu? Orang disembunyikan karung masuk peti gitu? Jadi fulana ini dinikahkan oleh orang yang selama ini dianggap ada nasab dengan dirinya, dianggap. Dan bagaimana juga orang yang sudah menjadi wali nikahnya fulana ini apakah dia berdosa dan apa eh, yang harus saya lakukan sebagai saudaranya. Pertama, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah tanpa wali. Jumhur ulama menyatakan la nikah maknanya la yasihun nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha nikahuha batil batil batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil batil batil tiga kali. Ya. Nah, Adapun orang lain, ustaz atau imam sebuah kelompok, imam organisasi, kemudian menjadi wali tanpa izin wali yang sebenarnya dia berdosa. Karena apa? Karena mengambil hak yang bukan haknya. Pernikahan ibarat jual beli. Si suami membeli istrinya dengan mahar. Dan itu persis, ya. Boleh ada tawar harga? Boleh. Kata istrinya saya ingin mahar emas kilo. Wah terlalu berat, boleh tawar? Boleh berapa? Segram. Oh enggak setuju kekecilan, boleh istrinya turun. Asalnya sekilo, ya jadi 900 gram. Dia naik satu setengah gram. Nanti kan ketemu di tengah-tengah ya. Di tengah-tengahnya jadi dua kilo umpamanya. <laughs> deal ya. Nah, maka seorang yang menikahkan seorang wanita yang bukan Uh, berhak diwalikan olehnya sama dengan orang yang menjual barang milik orang lain. Itu tidak sah. La tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang bukan menjadi milikmu. Ketika menjual barang yang bukan menjadi miliknya tidak sah jual beli itu. Umpamanya itu ada ada mobil mewah lewat tuh, itu mau saya jual tuh milik orang. Ayo bayar ke saya. Sama dengan begitu, sah nggak? Bisa dipidanakan orang itu? Bisa dipenjara tuh. Maka tidak boleh demikian, ya. Tidak sah pernikahan yang diwalikan oleh yang bukan walinya. Itu pertama. Kedua, Gimana itu itu sudah terjadi. Anaknya sudah tujuh. <laughs> ya sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Apakah selama ini hubungan mereka dianggap zina? Ada terjadi nggak di kalangan kaum muslimin? Banyak. Dan yang parah rata-rata yang nikah tanpa wali itu aktivis dakwah, ya enggak? Aktivis dakwah tuh rata-rata mereka ikhwan Awat bergaul rapat dengan media jadi panitia bareng gitu kan seneng apa enggak seneng senengnya karena bercampur baur komunikasi yang bebas antara ikhwan dan ahwat mereka menyadari itu dosa gimana ya cara halal kalau mau nikah pasti nggak diizinin sama orang tua kan gitu ya dar nikah siri siapa walinya imamnya imam kelompoknya atau ustaznya siapa di antara yang hadis yang pernah menikahkan orang lain segera tobat saya termasuk pernah Dulu tapi ya ketika masih muda, sekarang udah tua. Tumben saya ngomong begitu. Pernah, tapi itu keliru salah karena kebodohan. Sudah bertobat dari hal itu, ya. Bagaimana pernikahannya? Itu sama saja dengan orang yang sebelum masuk Islam atau menikah berdasarkan adat dan adatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu menikah, mereka menjadi suami istri. Lalu mereka taubat setelah tahu. Apakah nikah ulang? Tidak. Seluruh ibadah yang dilakukan secara salah karena kebodohan, ketidaktahuan yang menyebabkan ibadah itu batal atau tidak sah, maka karena kebodohan menjadi dianggap sah. Contoh Muawiyah bin Al-Hakam sholat bersama Nabi dan para sahabat. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Sedang sholat hacih ada yang bersin. Kata Muawiyah, Yarhamukallah. Padahal sedang sholat. Para sahabat melotot. Dipelototin begitu nggak enak. Kalau ngomong masya nukum tanduruna yang ngapain kamu melototin saya? Padahal lagi sholat. Ngomong lagi sholat batal apa tidak? Batal. Para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha-paha mereka syarat diam. Aku pun diam. Selesai sholat, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang lebih lembut dan lebih bijak dari Nabi SAW dalam memberikan nasihat. Beliau tidak memarahi aku, tidak memaki aku. Beliau hanya menyatakan secara umum, tidak ditujukan kepada seseorang tertentu. Inna hadhi salah la yaslu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ada omongan manusia. Hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya menunjukkan apa sah kalau dia tahu batal sholatnya tapi karena tidak tahu tidak batal itu contoh pertama kedua Sering saya kebukan Nabi pernah sholat memakai sendal. Di tengah sholatnya sendalnya dilepas. Melihat begitu para sahabat melepas. Selesai sholat, kenapa kalian melepas sendal? Kami lihat engkau melepas, kami juga lepas. Kata Nabi wasallam di sendalku tak, tadi datang Jibril berbisik memberitahukan bahwa di sendalku ada ada najis. Lalu aku buka, lanjutkan sholatnya tanpa mengulang, menunjukkan sholat selama ada najisnya dianggap sah apa tidak sah. Makanya dilanjut, tidak diulang dari awal. Seandainya Nabi tahu bahwa itu ada najis dan meneruskan sholatnya, sah apa tidak? Tidak sah. Tapi karena tidak tahu bodoh secara hissi, tidak tahu tentang kondisi real, realita real yang teralami, tidak tahu bahwa ada najisnya, nah, lalu dilanjutkan, maka sholatnya sah. Dan banyak lagi dalil lain yang menunjukkan bila sebuah ibadah dilakukan secara salah karena kebodohan yang menyebabkan ibadah itu tidak sah bila dia tahu tapi karena dilakukan karena kebodohan menjadi sah dan tidak harus diulang termasuk seluruh jenis ibadah termasuk nikah ibadah apa tidak ibadah ada ada nggak orang yang dulu dia sudah muslim tapi nikahnya mengikuti adat adat tertentu yang ditinjau dari syariat Islam tidak sah umpamanya lalu nikah jadi suami istri berhubungan punya anak setelah itu belajar Islam ternyata tahu oh dulu nikah kita itu tidak sah tapi karena tidak tahu maka lanjut.